نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyarakat muslimin tidak seperti biasanya diktat-diktat yang saya berikan kepada saudara-saudara dalam majelis pengajian ini banyak mempunyai tema daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ayat Quran atau kalimat-kalimat daripada ulama muatabari dan kalangan ahli tasawuf. Kali ini Dektat itu berjudul satu nama buku yang dikarang oleh seorang yang bukan Islam sama sekali. Tentu saudara akan bertanya-tanya apa latar belakangnya. Kenapa Dektat ini tidak seperti biasanya? Tentu saja saya juga memandang ada hikmahnya. Saya ringkaskan isi satu buku untuk saudara ketahui sumbernya bukan Islam pembicaraannya tentang Islam malah judulnya buku itu nama buku itu Apologia della Islamisme dalam bahasa Itali pengarangnya adalah seorang perempuan Dr. Laura Ticia Papeleri Buku itu dikarang dalam bahasa Itali. Sebab dia adalah guru besar sejarah Islam di Universitas Napoli di Italia. Tetapi dokter yang saya tulis namanya di belakang yaitu Dokter eh, Aldo Caselli yang menyalin buku itu ke bahasa Inggris. Anehnya saudara bahwa buku-buku seperti ini yang dikarang di Eropa lakunya seperti pisang goreng. Jadi orang-orang Eropa yang selama ini kehausan rohani, kering sumber rohaninya, itu orang-orang mencari suatu getaran-getaran baru yang menghidupkan dia secara rohanis. Itu mereka sudah tidak bisa temukan di agama yang mereka pegangi sendiri. Ini Italia hampir semuanya Katolik. Jadi mereka pergi ke Bali, mereka pergi ke India, mempelajari tentang Hinduisme dan Buddhisme. Belajar tentang segala macam sampai Konghucu, sampai agama-agama lain. Tetapi mereka belum dapat apa yang memuaskan hati mereka. So, mereka itu selalu menggunakan rasio dan ada bahan-bahan ilmiah. Jadi pertemuan penemuan-penemuan di bidang teknologi, di bidang ilmu atom, ilmu fisika. Itu kalau mereka ketemu satu teori agama yang tidak cocok dengan ini, mereka buang agama itu. Sebab mereka tidak pilih ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, keluarlah buku ini. Rame Itali membicarakan tentang buku ini. Dan memang kalau saudara nanti baca, buku itu cuma mengandung tujuh pasal, tujuh bab. Ini ringkesannya seperti mana yang saudara baca di dalam buku ini. Jadi saudara seakan-akan membaca buku ini, saudara akan target Orang Kristen, Katolik, kok sampai mengarang buku begini. Ini anggap saja seperti telurnya yang jago. Jarang orang ketemu. Satu buku seperti ini. Tetapi kalau buku yang menyerang Islam memang banyak dibuat oleh kaum Yahudi dan Zionis untuk membuat semacam tabir asap supaya Islam ini tidak terlihat, mereknya tidak terbaca, dan teorinya tidak dikenal. Ini pekerjaan Yahudi. Karena kaum Orientalis juga mempunyai seperti niat begitu, maka ketemulah mereka ini dan bekerja sama. Namun karena Allah yang memegang role-nya secara sejarah sudah mempunyai kata komis bahwa Islam akan terangkat di atas segala agama dan paham-paham maka sebarannya itu sekali dari seorang pengarang itu menggetarkan seluruh Eropa Saudara-saudara, ini Allah subhanahu wa ta'ala ala Islam dan Muslim. Kita harus bersyukur. Kedua, kalau kita syukur bahwa di agama kita itu dipertahankan oleh setiap otak yang waras, yang tidak ada fanatik, yang bebas dari segala penyakit, yang tidak ada tidur yang marot, pasti menemukan kita punya teori, kita punya agama. Ketiga, agar naluri kita tergugah untuk memikirkan betapa yang bukan Islam bisa membuat satu buku seperti ini. Apakah kita ini sudah memenuhi syarat sebagai muslim mengemban kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Apa yang kita baca? Maaf, maaf. Apa sebenarnya yang Anda baca tentang Al-Qur'an? Sampai di mana pengertian saudara tentang Al-Quran? Berapa juz yang saudara sudah baca dengan mengerti maknanya? Ini mestinya, ini buku menjadi koreksi pada kita. Lawang sing Katolik bisa ngaji Quran koyong ini. Ini membaca Quran dan hadis-hadis. Bagaimana kita yang menerima langsung Iqra, Iqra ayuhal muslim, kalau dulu di zaman Nabi, Iqra itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang diwahyui. Maka sekarang Nabi sudah tidak ada, Iqra itu mengenai kita, tiap pribadi, tiap kepala. Iqra ayuhal muslim, Iqra, Iqra, Iqra Al-Quran. Bismi Rabbik. Lah sebagai jawaban kepada ini apa yang sudah kita baca. Sampai di mana pengertian kita tentang Al-Quran ini? Kalau sudah kita paham, berapa persen yang sudah kita amalkan, yang sudah kita bisa terapkan, yang sudah bisa kita sebar luaskan. Ini kita bertanggung jawab. Jadi kita ini tidak boleh sembrono. Ini masalahnya terlalu penting. Sebab orang di luar Islam sudah begitu. Kalau umatnya yang mengatakan Islam dari kecil, dari bayi, belum tahu apa-apa tentang Islam, itu sungguh tidak pantas. Apakah pantas kalau kita ini tidak baca Quran atau baca tidak mengerti atau mengerti tidak pernah mengamalkan? Ini sangat tidak pantas. Kalau Anda belum mengetahui Islam, bagaimana Anda bisa toto-toto untuk dan bersiap untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya? Sekarang orang Indonesia yang jumlahnya 90% muslim ini jauh lebih buta huruf tentang Islam daripada orang-orang di Eropa. Ini mesti kita akui. Dan orang yang jujur itu yang mengakui kesalahannya. Yang mengakui kesalahan adalah kita, para ulama. Nah, kita tidak merasa pernah tekun duduk membuat riset-riset tentang Al-Quran dan mengajak saudara-saudara membaca selain daripada tafsir-tafsir yang ada ini. Jadi kita juga sedikit banyak bertanggung jawab begitu. Karena itu mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah dan mulai malam ini kita mengerti tugas dan kewajiban kita. Setidak-tidaknya kita pergi kepada para ulama menanyakan. Kita hadir majelis-majelis ta'lim seperti ini untuk mendapat kaedah. Dan waktu mau pergi ke majelis ta'lim ini, niatnya ini harus ikhlas kepada Allah. Ikhlas minta dipadangkan hatinya minta ditambah ilmunya Allah merzuqni ilman tanfa'uni bih Allah inni a'udzuka min ilmin la yanfa Nabi sendiri SAW berdoa untuk mengajar kepada umatnya ini Ya Allah aku berlindung daripada denganmu daripada ilmu yang tidak berguna dan daripada hati yang tidak pernah khusyuk ya, min qalbin la yaqfa dan daripada doa yang tidak kau terima dari ilmu yang tidak berguna dari hati yang tidak lunak dan daripada doa yang tidak engkau terima. Ini celaka. ini inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la Karena itu kita mesti kecil. Untuk itu kita jalan saja ke masjid ini mendapat ibadah. Dan langsung dari rumah ke sini dengan penuh khusyuk tahiyatul masjid mohon ya Allah padangkan hatiku saya dengar gadis-gadis yang hasil pergi ke sini ini, dia jalan-jalan dulu, mampir ke muka gedung tinggi, ke bioskop, tamasya, tamasya di stasiun. Lantas kalau sudah meh waktunya dia datang ke sini. Ini gadis-gadis mabaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Lebih baik mereka tinggal di rumah. Sebab ini majelis taklim tidak boleh kita dualiskan dengan ingin melihat uh, advertensi atau hasil bioskop, wilayah bagaimana bisa dikombinir? Gak bisa cocok itu. Itu sudah jelas niatnya bukan untuk menghati di pengajian. Jangan disimpan siurkan. Setan saudara tidak bisa melawan godaan setan. Setan itu lebih lihai, lebih licik, Ya ini contoh-contohnya dia punya anak buah setan-setan yang bertopeng manusia ini. Lihat bagaimana kalau mengganggu. Licik sekali. Brutal tetapi licik. Jadi kalau saudara pakai mula-mula tamasya dulu ke gedung-gedung bioskop. Pergi ke pasar, pergi lihat-lihat barang-barang di toko-toko. Lalu kalau sudah mewah waktunya saudara datang. Ini saudara tidak akan dapat manfaatnya pengajian. Baik pemuda maupun pemudi maaf maaf saya harus berterus terang ke sini. Saya ingin pengajian kita ini menggugah perasaan kita untuk lebih mengerti kekurangan-kekurangan. Lalu memikirkan ehwal kaum muslimin. Lalu mencita-citakan bagaimana kita beramal soleh. Bagaimana kita ngentas masyarakat yang sekarang ini sedang kelelep maksiatnya dan mengkarol. Kalau ini belum kita nawai juga, lama ini masyarakat akan bisa kita wujudkan masyarakat yang betul-betul beres totok romo kepada Allah seorang tidak totok romo kepada Allah bagaimana saudara mensyaratkan dia totok romo dengan saudara inilah masalahnya pada tiap kali kita mau pergi ke masjid untuk menghadiri majelis taklim terus nawa itu dari rumah ke masjid rakaat yang sunat ke masjid kemudian duduk menunggu kalau belum ada dimulai kita baca subhanallah alhamdulillah subhanallah Alhamdulillah, astagfirullah Allah alhamdulillah, Allah alhamdulillah, astagfirullah begitu. Jangan bicara. Kalau ada diktat, diktat dipelajari. Kalau tidak ada diktat, kita duduk. Tapi dengan penuh khusyuk. Niatnya akan mendengar betul-betul dan mengamalkan. Kemudian setelah kita mengamalkan, kita sebar luaskan supaya orang lain juga merasakan bagaimana lesatnya orang mengamalkan perintah Allah. Lesaknya orang menyebarkan kebenaran. Insya Allah kita habis ini saya akan pikirkan membuat satu judul mengapa kami ini bertabligh. Kenapa saudara melihat banyak orang dakwah yang tabligh? Apa sebabnya? Kira-kira ada 20 sebab kita tabligh. Jadi jangan dikira tabligh ini kita mempunyai hobi untuk tabligh. Jangan dikira saudara ada dalilnya dan tiap alasan saya akan bawakan Qur'annya dengan takdir Allah Tunggu saja mereka. Tapi maksud kita, kita semua berkewajiban tabligh. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Balik anni, balighu anni walau ayat. Sampaikan atas namaku, tapi yang benar jangan ditambah, jangan dikurangi. Walau satu ayat. Saudara sudah merupakan mubalik. Saya katakan apa kemarin? Bahwa kita ini banyak orang yang ngerti, tapi tidak mengamalkan. Ini salah satu alat perang Islam sendiri. Ingat ya, empat perkara yang kita baca kemarin itu, masih ingat? Syukur. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, orang yang mengamalkan apa yang dia tidak ketahui, mana sumbernya, taklif, buta. Ketika orang yang tidak mau belajar tentang apa-apa yang dia tidak mengerti. Keempat, orang yang mencegah orang mau belajar izinnya pengajian diseret-seret, diotok, diulur-ulur, akhirnya tidak bisa. Pasal ini, undang-undang ini akhirnya tidak sampai orang haji. Ini termasuk salah satu dari penyongkel Islam. Saudara-saudara, maka karena itu, marilah kita bersama-sama melihat apa hasil tulisan seorang perempuan, dokter dalam bidang sosiologi dan ilmu politik ini apa yang dia bicarakan tentang Islam. Pertama dia pasal pertama tentang cepat tersebarnya Islam. Dalam pembukaan buku, pembukaan buku itu disebut oleh dia yang amat mengagumkan, kata dia. Islam ini terlalu cepat tersebar. Sehingga dalam tempo 23 tahun seluruh semenanjung tanah Arab sudah menjadi muslim. Tidak ada satu paham begitu cepat Saudara tahu di Soviet Uni, sejak revolusi Oktober sampai sekarang, itu belum ada 8% yang orang komunis di Soviet. Yang lain itu cuma orang ateis ikut-ikutan. Jadi yang memimpin Uni Soviet itu hanya 7-8 orang di Kremlin. Di gedung pemerintahan pusat di Moskwa. 7-8 orang. Top tapi komunis belum berjalan. Dan tidak bisa dijalankan. Sekarang ini kata mereka kita masih dalam tahap sosialis. Belum komunis. Sudah 100 tahun dari manifesto Partai Komunis. Jadi supaya kita tahu bahwa tersebar luasnya Islam itu dalam tempo 23 tahun saat prakteknya. Dan tidak ada orang tidak tahu Islam waktu itu. Bagaimana cara penyebarannya? Dalam bab ini penulis membantah kebohongan-kebohongan kaum komunis dan salibis yang ditujukan terhadap Islam dengan menerangkan bahwa tuduhan tuduhan mereka selalu tidak bersandar pada dasar-dasar ilmiah. Bahkan penulis itu adalah manusia, penulis-penulis itu adalah manusia buta tuli yang dibutakan oleh fanatisme. Sebab penulis-penulis di Eropa mengatakan Islam itu cekatnya tersebar luas dengan pedang. Padahal tidak betul, Islam itu tidak menggunakan pedang. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, dipecuti sama orang kafir. Dibukuli, dipecuti, distikem, dibunuh. Islam tidak menggunakan satu pedang pun. Ingat cerita Bilal bin Rabah. Ingat cerita Ammar bin Yasir sama ibu sama ayahnya. Ibunya itu dijojo, ayahnya itu dijojo sama tumbang dari maaf-maaf belakangnya. Sampai tembus, mati. Bilal disuruh meluma di pasir yang panas di Sahara Juli ini. Itu Juni-Juli panasnya pasir seperti api menganga menganga juga Dan saudara masukkan telur mentah satu dua menit sudah angkat sudah matang itu telur. Panas sekali. Bilal disuruh meluma ditaruh di atas dadanya batu sebesar gunung lalu disuruh murtad kembali Bilal mengatakan ahad ahad Ahab. pecut, ayat disiksa. Islam tidak menggunakan pedang Nabi Sampai Nabi, Nabi SAW terpaksa menyingkir dari Mekah. Tidak menggunakan satu batu untuk melempar rumahnya orang kafir. 13 tahun. Jadi tidak benar kalau dikatakan ini Islam tersebar dengan pedang. Tetapi tidak ada di dunia pikiran yang waras membiarkan orang cuma dipukuli tok. Tapi itu tidak tidak praktis. Ini ideologi mesti tersebar. Janji Islam kepada dunia seluruhnya la ikraha Ayo sebar menyebarkan agama dan ideologi sama-sama. Saudara boleh menyebarkan. Kami akan menyebarkan tanpa kekerasan. Tanpa paksaan. Ini sudah kita punya aliran ini la ikraha Qad tabayyana harus minal Kami sudah janji lebih dahulu sebelum orang kafir. Kami bilang kami akan menyebarkan tanpa kekerasan. Faman atau falyu'min paman man atau falyakfur. Barang siapa suka masuk beragama Islam, beriman, silahkan. Kalau tidak mau, boleh saudara pergi ke tempat kafir. Kami tidak paksa saudara. Begitu kita nyampe doktrina. Tetapi mereka selalu menggunakan kekerasan. Jadi maksudnya mereka itu Nabi ini akan dikejar-kejar dan terus akan dibunuh. Nah ini kalau kita tampakkan kita punya leher dibunuh orang, ini bukan perjuangan, bukan perjuangan. Itu perbudakan, itu jiwa budak. Kami sudah bilang coba kita tidak perlu menggunakan kekerasan. Saudara boleh menyebarkan, kami akan menyebarkan tanpa kekerasan. Kalau mereka tidak mau, mereka akan gunakan kekerasan lalu kita bisa diam. Itu tidak adil. Karena itu sampai terpaksa disingkiri masyarakat Mekah. Pergi ke Madinah. Di Madinah dikejar. Nah sudah terpaksa dorong ayat qatilul kafir musyrikin. sama kama yuqatilunakum kafah. Hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kullu kalau ini tidak, maka akan bangkrut Indonesia. Jadi mereka menyalahgunakan mengatakan Islam tersebar dengan pedang. Tidak betul. Dibantah oleh mereka sendiri. Tapi mereka yang mengerti sejarah dan jujur. Yang kedua, kesederhanaan doktrina akidah Islam. Penulis berkata bahwa kesederhanaan akidah Islamnya mudahnya dimengerti dan rasionalnya adalah merupakan sebab cepat tersebarnya Islam di abad-abad pertamanya. Dan juga di abad-abad kita sekarang ini. Penulis membantah sekeras-kerasnya bahwa Al-Quran itu buatan manusia. Dan dengan alasan-alasan ilmiah yang kuat, penulis mengatakan mustahil Al-Quran itu ciptaan manusia. Lalu ditegaskan bahwa dia adalah suatu mukjizat Islam yang paling besar. Pertama dia bilang gampangnya itu akidah. Jadi tidak diajak saudara berbelit-belit. Satu sama dengan tiga. Tapi tiga ini diperas menjadi satu. Satu sama dengan satu sama dengan sama satu jadi satu. Padahal tiga. Jadi satu. Ini kata dia tidak ada. Itu otak tidak bisa memecahkan. Kalau Islam mengatakan kul huwallahu ahad, tidak Allah itu satu. Selain dari Allah bukan Allah. Selain daripada Allah adalah makhluknya, hambanya, ciptaannya, miliknya. Dan tidak ada sangkut pautnya dia dengan Allah. Tidak mungkinnya manunggalnya manusia dengan Gusti. Tidak mungkin ada tahu kawula Gusti. Sama sekali tidak mungkin. Jadi manusia tidak bisa masuk ke dalam Allah dan Allah tidak bisa masuk ke dalam manusia. Manusia adalah manusia, Allah adalah Allah kira-kira sama dengan pencipta mobil Mercy dengan Mercy. Itu Mercy tidak bisa menjadi masuk di dalam badannya insinyurnya dan insinyurnya juga tidak bisa masuk dalam Mercy. Hubungannya adalah pengarang pencipta dengan yang dicipta. Habis ditutupi begini disuruh jalan ini Mercy, ini saya. jadi saya tahu semua. Jadi tukang masak gulai dengan gulai. Ya. Tidak bisa itu dimasukkan itu orang kita masak masuk dulu tidak bisa. Jadi ada dua, makhluk dan khalik. Ini teori yang paling mudah dimengerti. Cepat orang paham. Jadi ada satu yang menguasai segala galanya. Dia adalah rajanya segala raja. Dia adalah pemilik segala yang ada di dunia dan di akhirat. Rabbul Alamin. Malik yaumiddin, Malik yaumiddin. Kepada mereka kami meminta, kepada mereka kami mohon petunjuk. Kepada mereka kami menyembah, tak kepadanya kami menyembah. Kepadanya kami mohon petunjuk. Kepada dia kami takut, kepada dia kami cinta. Satu saja. Tidak ada dualisme. Jadi mudah dimengerti. Jadi dialah yang berhak memberikan takrif kami ikuti tafsiran. So kami tidak merasa berbuat apa-apa di dunia ini kecuali daripada dia. Dan kita tidak akan kembali malaikat kepadanya juga. Begitu dan tauhid di dalam Islam. Dia kagum, dia bilang ini mudah. Makanya cepat tersebar. Saudara-saudara, dan di abad ini pun Islam sekarang mudah tersebar, lebih cepat karena faktor-faktor yang disebut tadi. Penulis membantah keras bahwa al itu buatan manusia. Memang tidak mungkin. Bagaimana seorang manusia buta huruf, tidak menulis, tidak membaca. Lalu di dalam kitabnya yang diturut yang dibawa olehnya ini membawa seluruh ilmu teori ilmu pengetahuan seluruhnya dari ilmu kebidanan, ilmu astronomi, ilmu arsitektur, ilmu membuat dam-dam dan bendungan-bendungan. Tidak ada bendungan-bendungan yang teori-teorinya seperti Al-Quran ini. Saudara tentu melihat bendungan-bendungan di mana-mana. Katanya ada bendungan di negeri Eropa yang besar sekali. Tapi tidak mungkin lebih daripada bendungan yang disindir oleh Al-Quran dalam cerita Dulkarnain. Gunung ditutup dari antara dua gunung hatta idza sawa baina sadafain qala fuku. Jadi apa di dalamnya itu saudara tahu? Timah, kuningan dicairkan, dan air dan pasir dan tir dan itu bendungan sampai hari kiamat katanya. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا Jadi batas eh, umurnya bendungan itu hari kiamat. Coba, coba, siapa insinyur yang bisa bikin ini? Ini kampung Armada. Lihat cerita-cerita tentang perkapalan dan orang-orang yang pergi. Dan sebutnya bahwa kapal yang berlayar di laut itu ada angin, ada itu, ada itu, faktor-faktor ini yang menentukan. Kadang-kadang tenggelam, ada sebab-sebabnya. Lalu ada ombak, yang macamnya ombak itu kadang-kadang terlipat tiga, Mana saudara bisa membayangkan? Saudara ini yang orang hidup di alam modern ini pernah membayangkan ombak. Di atasnya ombak. Di atasnya itu ombak ada buruk, ada awan. Zulumat yang eh, موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها dia bilang gelap di dalam gelap orang yang mengeluarkan tangannya tidak kelihatan itu laut mana itu tidak di laut Pasifik laut besar samudra raya kata seorang kapten kapal yang membeli di Suez Canal dia waktu turun dia iseng-iseng turun di besar dia di satu buku dia lihat ya kalau Al-Quran dia buku suci Al-Quran dia ya, dan saya kepingin mau tahu dia, dia ke di dalam kantongnya sampai di kamarnya kamar kapten di atas kapal besar itu Barangkali salah satu kapal Persia. Sampai di kamarnya dia buka satu sacekan ini ketemu ayat tadi. Dia bilang dagang orang kafir itu seperti suatu lautan yang dalam yang ombaknya mengamuk di atasnya ombak ada ombak di atasnya ombak itu ada awan awan yang petang bedet kalau orang keluar tangannya tidak bisa kelihatan dia bilang ini keadaan tidak semua orang mengerti, orang kapal juga tidak semua menangis. Sebab kalau menangis itu biasanya sudah tidak ada umurnya, sudah dilipat sama orang lain. Jarang selamat. Maka dia bisa membawa contoh ini. Kaji, kata dia, aneh. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dapur Madinah daripada Mekah dan Madinah. Dua-dua ini kali kecil saja tidak ada, apalagi laut. Pasir tok. Gimana dia bisa membawa ini? dia masuk Islam karena ayat itu. Belum baca Quran itu. Dia bilang tidak mungkin ini karangan dia. Dia mesti menerima ini dari luar. Menerima ini dari alam baik. Apalagi kalau orang baca tentang ilmu-ilmu yang ada pada Karena itu, kalori dari apa namanya, Fisya Bakmiri mengatakan tidak mungkin ini Quran diciptakan oleh satu orang. Malah ada satu profesor lain mengatakan kalau kita anggap Muhammad yang menciptakan Quran, harus sekaligus kita katakan bahwa Muhammad ini Tuhan. Baru cocok. Saya tidak mungkin otak satu manusia. Ilmu sejarah ada di situ. Dan sejarah itu dibagi dua, sejarah eh, zaman purba dan sejarah yang akan datang diciptakan. Nanti akan ada yang cuma itu. Nanti akan ada gajah, nanti itu. Dan dulu zaman Nabi Allah Nuh begini. Ini bagaimana seorang bisa menguasai sejarah? Umurnya berapa ini orang? Tak mungkin. Ada ahli kaki tidur di dalam satu gua 309 tahun. kalau bisa 9 tahun? Gak bisa, gak mau bilang kurang lebih 300 tahun. 309. Itu kalau saudara anggap yang 9 itu adalah 9 itu perbedaan antara uh, tahun kalender yang memakai bulan dengan kalender yang memakai matahari. Coba, dan cocok. Orang nggak bisa hisap, nggak bisa tulis. Ilmu perbintangan, dia bilang di bintang-bintang itu ada makhluk hidup. Kapan dia punya teleskop? Yang punya teleskop sekarang nggak bisa menemukan, masih meragukan. Tapi dia bilang bola-bolanya, planet-planetnya seperti bumi, bisa ditempati orang. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu ada orangnya itu belum ada orang sampai sekarang. Amerika yang mempunyai teleskop yang terbesar di dunia di Gunung Mount Palomar tidak pernah berani mengatakan sudah ada makhluk hidup. Jadi masih dikira kira ini mungkin. Quran dibilang Nabi Muhammad SAW membawa ayat ini dibilang Tentang itu orang yang mengatakan Quran harus dipisahkan dari sejarah pemerintahan atau sejarah itu orang tidak mengerti Quran. Kalau orang mau masukkan sekularisme di dalam Al-Quran, itu orang tidak tidak mengerti Quran. Nanti dia bantah juga. Sejarah sejarah, dia akui bahwa ini adalah mukjizat Islam yang paling besar. Sebab dia baca tentang mukjizat bulan terbelah dua air keluar dari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam waktu Ghazwat Tabuk, waktu peperangan Tabuk. Karena manusia sudah pada haus, dia bilang apa ada air? Sakoboan dia bilang ada sini air. Dimasukkan tangannya di air itu, dikeluarkan sudah mili air terus dan semua orang minum, kudanya sak orangnya Tapi kata nyonya dokter Laura ini, itu bisa kecil. Itu mau bisa yang untuk zamannya top kita tidak menang itu. Tapi Quran ini mukjizat yang paling besar. Saban kali kita baca, saban ada makna baru. Ini orang Kristen, Katolik. Lalu kita umatnya tidak mengerti, itu kan malu. Karena itu marilah kita betul-betul mempelajari Al-Quran Ketiga, arti syiar, syiar Islam. Dalam pasal ketiga ini, penulis mengatakan bahwa syiar syiar Islam memegang role yang penting dalam pensucian roh manusia dan mengangkatnya ke tingkatan yang amat tinggi supaya dapat memiliki tanggung jawab dalam menghadapi segala persoalan hidup. Jadi syiar-syiar Islam seperti sholat, seperti ibadah haji, itu katanya dia mensucikan jiwa. Jadi orang yang sholat, orang yang kotor berminyak, maksiat, terus dia mandi ambil air sembahyang, air sholat ngadep di belakang sholat itu ada sifat yang rohnya. Jadi itu debu-debu seperti di persen di sabon. Ini orang mengerti sebab bacaan itu Al-Quran yang, yang bacaan sholat dan tahiyatnya dan subhan rabbiyallah ala itu dinilai dari segi ilmu pendidikan dan ilmu jiwa semua itu mengandung pembersihan roh. Kalau kita yang baca itu tidak mengerti, itu salahnya kita. Jangan salah untuk sholat. Jadi kalau kita sholat tanpa pengertian, lalu sholat kita tidak efektif, tidak mensucikan jiwa, jangan menyalahkan sholat. Dan jangan Rasulullah mengatakan aku sholat pirang-pirang rakaat yang turun kena begitu. Saya kepingin tetap mursal. Itu salahnya tidak belum bisa setel. Kita punya setelan menurut ini sampai sekrupnya itu pas Orang sholat, habis sholat dia pergi keluar sebentar ngambil sandalnya orang. Coba, gimana sih? Tidak cocok sama sekali. Dia habis sholat Jumat, orang ribu-ribu berdoa, dia dapat rahmat. Cocok keluar lihat sandal baru di sahur. Lalu dia bilang, iya, ya, aku cuma mari sholat kok ini. Sholatnya belum tepat. Jadi kalau menurut dia ini mesti mensucikan roh. Dan semua syiar puasa juga mempunyai arti pensucian roh. Coba saudara rasa-rasakan puasa. Tapi orang yang senang puasa. Ada orang mau datang bulan puasa ini sudah sumpah, dia boleh poso ya Seperti orang mau kedatangan tamu yang tidak disenangi. Ini puasa juga terhadap dia tidak senang. Sama-sama. Kalau orang sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad juga sayang sama dia. Sebab ada tanda-tandanya orang sayang, bukan? Kalau sayang sama Nabi Muhammad, kita kerjakan sunatnya, kerjakan amal-amal ubudiyah menurut kemauannya yang dibawa oleh beliau. Jadi semua syiar ini mencuci roh. Ini satu kepentingan dan keunggulan. Lain-lain syiar dia sudah pelajari, syiar agama Hindu misalnya. Tidak ada sifat membersihkan roh ada sifat-sifat materialis, ada sifat pengumpulan duit, ada sifat muda-mudi dan koya-koya, merusak rohnya, memperbaiki tidak. Begitu kata ini siapa namanya? Eh, Pak Lurina. Pasal keempat akhlak atau norma Islam. Ini Islam mempunyai moral. Dalam pasal ini orang dapat membaca kupasan-kupasan yang dalam dan teliti sekali tentang akhlak-akhlak Islam sambil membantah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Barat secara palsu dan uji. Jadi dia bilang Islam ini mempunyai toto kromo. Itu toto kromo menjadi manusia yang mengamalkannya itu manusia indah berjalan di dunia. Bagaimana tidak, sudah saudara? Bayangkan saja, orang kalau bicara tidak pernah bohong. Ini manusia baik. Orang yang kalau ada kelebihan duit dia sedekah pada orang yang berniat. Orang yang kalau dimintai utang dia mengutangi sebab ada pahalanya orang yang mengutangi orang butuh. Orang yang jalan ke masjid dia niat dia mau takarub kepada Allah. Orang yang ada kelebihan eh, nafkah dikasihkan istrinya, anaknya dididik. Ini orang sudah jelas orang ter, terkasih. Orang maka bakal sayang sama Senyum, dia tidak pernah muka merengut juga larangan Nabi Muhammad SAW. jauh Kalau ketemu sama Muslim harus yang terima, mukamu yang senyum. Ulur tanganmu dulu untuk berjabatan. Kalau perlu kamu lebih dulu ingat Assalamualaikum sebelum dia mengucapkan. Aturan-aturan begini ini menyebabkan satu orang Muslim moral dan norma Islam ini menyebabkan dia jalan di dunia ini sebagai manusia yang indah dan dikasihi oleh semua orang kalau bisa bicara sapi dan kucing itu sayang kepada muslim. Apa sebab? Sebab dilarang oleh Nabi Muhammad SAW mengganggu binatang. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW memasang kelonengan yang besar di apa apa namanya Memasang pelintingan di, lehernya sapi atau lehernya kucing. Sebab katanya itu meng, meng, menggiras dia, menggusarkan dia. Dia tidak senang, jangan dipasang. Kalau mau menyembelih, sampai mau menyembelih hewan yang sudah bakal kau makan ini kata Nabi Muhammad SAW. Yang kena pisau yang tajam dalam mengganggu leher wajah hewan. Ya makanan, tapi yang kena Jangan kau ekrek ekrek sampai itu binatang dan jangan kau teriakkan. Wedus satu mau dipotong, wedus-wedus yang lain melihat. Seperti yang orang-orang jagal yang tidak baca hadis dan tidak baca Quran. Ini di sebelah sini itu melihat kurang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, ambil dan kasih orang makan dulu, kasih orang minum sak Wal Walhasil aturannya seorang muslim hatta hewan cinta sama dia. Kalau tidak percaya, lakon lakon mana? Nanti tahu-tahu saudara kan orang semua kelihatan sayang istri saudara lebih sayang dengan saudara ngomelnya istri barangkali berkurang sedikit dan begitu Sebab saudara menggunakan toto kromo besar. Di sini kata Pak ini lain daripada yang lain. Dalam penutup pasal ini penulis berkata manusia amat membutuhkan agama. Namun mereka menghendaki agar agama itu sekaligus tidak membendung kemauan. Juga di dalam akhlak Islam, toto promonya. Kemauan-kemauan manusiawi tidak ditutup. Jadi saluran-saluran manusiawi tidak dibunteti. Ada orang mau kawin, lalu bilang, tidak boleh kawin, kawin haram. Ada agama Baru saja agama Katolik membolehkan orang kawin. jadi zaman dulu itu agama Katolik melarang orang kawin. Pastor-pastor tidak boleh tahu kadang itu maksiat. Lalu bagaimana? Ya sudah tahu sendiri. Maksiat orangnya. Kadang-kadang homo. Kadang-kadang itu rohibat dengan rohibi di dalam satu gereja berbuat sah. Maunya mungkar. Islam bilang tidak, kawin. Tapi zina jangan. Sebab ini akibatnya itu begini, begini, begini. Ini harus sunnah. Dan aku, aku sendiri tahu Tidak membendung kemauan, tidak membendung keinginan, insting mereka. Dan bukanlah cuma dekat dengan perasaan saja, tetapi menyuguhkan kebahagiaan, keselamatan pada kehidupan di masa kini dan pada kehidupan di akhirat kelak. Jadi ini agama dan aturan agama dan toto kromonya agama membawa kebahagiaan saudara di sini dan kebahagiaan saudara di akhirat. Jadi kalau saudara misalnya tidak bohong, saudara tidak banyak musuh. Saudara tidak akan malu dengan orang. Lalu kalau saudara tidak malu sama orang, saudara senang. Kalau saudara tidak ngerasanya orang, orang tidak memusuhi saudara. Kalau saudara tidak menyusui orang, orang tidak musuh saudara. Jadi saudara tenang. Orang hidup tidak punya musuh. Ya enak saja hidupnya, ya. Orang ulama, orang awliya, senang hidupnya. Di akhirat juga. Jadi membawa kita selamat di sini, bahagia di sini sampai ke akhirat. Agama lain juga. Saudara-saudara, sebenarnya Islam adalah memenuhi segala tuntutan yang disyaratkan orang secara sempurna. Karena ia bukan hanya akidah, tetapi juga ia falsafah hidup. Bukan doktrina saja, tetapi falsafah hidup. Nah, ini yang penting. Sebab kelima tentang undang-undang Islam. Di sini jangan khawatir. Bagaimana pembicaraan orang tentang undang-undang? Sebab Eropa dan Barat itu baru saja punya undang-undang. Dan baru saja menemukan pasal-pasal dalam undang-undang mereka. Tapi Islam 1400 tahun dulu sudah mempunyai undang-undang yang lengkap. Bukan undang-undang tentang perkawinan tok misalnya. Tidak. Kalau dikatakan undang-undang syariat itu artinya lengkap. Kalau saudara mau memerintah, bagaimana cara memerintah? Ini undang undang Kalau saudara mau nikah, bagaimana cara saudara mau nikah? Ini undang-undang. Kalau saudara mau tolak, bagaimana? Ini undang-undang. Kalau mau dagang, bagaimana? Ini. Makanya itu Islam tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dikatakan Islam itu masjid tok. Islam itu masjid. Nanti kalau ke pasar jangan pakai Islam. Tidak bisa. Iman itu di masjid top. Kalau sudah keluar dari masjid, tidak pakai iman. Tidak bisa. Iman itu harus terbawa di mana saudara berada. Islam itu harus terbawa di mana saudara berada. Dari mulai saudara keluar dari perut ibunya, saudara, saudara tidak dibiarkan oleh Islam. Ada yang mengatakan ajan oleh kupingnya. Potongkan kambing untuk sedekah. Syukur kepada Allah bikin akikah. Potongkan oleh ayahnya yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Lah kalau ayam begini, dia boleh masuk akikah. Kalau tidak mampu, punya duit untuk ayam saja. Potong ayam. Tapi kalau punya duit untuk dua kambing, itu sunnah. Apa maksudnya? Baru terima tamu kecil baru yang disayang Ditunggu-tunggu sembilan bulan oleh orang tuanya. Datang dalam keadaan wudhu, selamat, beres, ayo tasyakur. Lalu tasawuf bagaimana? Berdosa itu ditapakan, sebelah kasih kasihkan orang-orang miskin. Mereka juga ikut girang anak mulai. Ini hukummu. Lah begitu coba pikirkan bagaimana aturan ini? Mana ada agama lain begini? Jadi moral Islam ini memang menyebabkan orang dikasih orang pokok. Sampai begitu jauh. Padahal saudara orang-orang itu tidak untuk gembira, itu saudara punya anak. Tetapi saudara diwajibkan demi tasakur, saudara sedekah. Tasakur. Jadi saudara ingat bahwa ini anak adalah titipan Allah sebagai tamu yang baru datang. Orang mau mondok di tempat saudara buat selama-lamanya. Jadi anak saya adalah tamu saya yang paling ku sayang dan ku tunggu tunggu Dia sekarang mulai hari kemarin baru lahir dia mondok di rumah saya. Dan saya harus memberi dia makan. Harus mencari nama dulu sebaik-baik nama. Waktu ada salah satu orang mau menamakan anaknya Harb. Sayyidina Ali mau menamakan Sayyidina Al-Hasan itu Harb. Rasulullah tanya, Ali, anakmu yang namanya, anakmu yang kecil ini baru lahir ini, cucuku, akan kau namakan siapa? Kata Sayyidina Ali, saya akan menamakan dia Pram. Jangan, namakan Hasan. Namanya dicari yang baik, Hasan itu bagus. Maka sampai namanya itu dipilih yang lain sampai nanti didiannya sampai detik moral Sekarang-sekarang mengenai hukum di antara persoalan-persoalan penting yang disinggung oleh pengarang adalah poligami dan fitnahan-fitnahan barat tentang adanya perbudakan jadi barat menyerang selalu kepada poligami kenapa Islam membenarkan orang kawin lebih dari satu mereka lupa kata pengarang bahwa Barat ini sekarang menganiaya wanita, menganiaya. Undang-undangnya tidak ada poligami, tapi orang perempuan dipoligami secara tidak sah. Dibikin jajan-jajanan. Kalau ada orang nuwun sewu ya, ini masjid ya, tidak pantas keluarkan diri. Tapi kita itu darah mengerti. Orang-orang Barat itu kalau mau jajan, cari perempuan di mana-mana alun-alun apa itu dibikin jajan. Itu tidak menghormati wanita perempuan itu. Itu tidak menghormati wanita perempuan itu. Itu sama dengan dipoligami, tapi poligami satu dua satu malam dan caranya tidak sah menghina dia kalau dia punya suami kita tumpangi perbuatan yang tidak baik dalam rumah tangga rumah tangga akhirnya ini dibenarkan oleh undang-undang barat kalau Islam bilang tidak Islam bilang kawin itu satu perempuan itu pokok tetapi sebagai manusia kalau ada hal-hal darurat, jangan sampai kamu zina. Boleh tambah satu, asal kuat. Syaratnya yang adil. Kalau kamu tidak bisa adil, sudah sabar oh, satu ini tunggu. Kan benar. Tapi Barat tidak mau, tidak mau dia ngamuk sih, Dia apa ini? Lah kamu tidak boleh kami tapi kami mempunyai 200 gundik. Barat mana ada perempuan yang satu dijadikan satu sampai mati. Dia menggondek tiap malam dua satu, lebih dari satu dua tiga satu malam. Ke bar, ke bioskop itu orang-orang yang nyanyi-nyanyi striptis, dance dan lain-lain itu seperti taksi sewaan itu boncel. Nah itu bukan poligami. Itu poligaminya poligami, tetapi tidak pantas. Kan sama-sama memilih adanya lebih dari satu, pilih tanggung jawab sekali. Untuk barang itu dibeli seluruhnya gitu. Gak main pincuan gitu, ya, habis itu becuknya dibuang. Iya, tidak, itu licik itu. Islam tidak menjadi umatnya begitu. Tapi kalau kamu butuh betul, misalnya istrimu satu, dia tidak bisa melayani. TBC misalnya, maaf, maaf. Lalu gak bisa, anaknya sudah banyak, apa sudah jelek? Jangan. Peliharalah dia kalau saudara mampu. Kalau saudara tidak mampu, sabar satu itu. Tapi kalau saudara mampu, saudara daripada memilih zina, tambah satu. Itu aturan adil. Padahal dia bisa jajan tiap malam. ya kawin tiap malam, bisa. Cuma kata Islam, jangan. Itu nanti kamu merusak masyarakat orang lain. Kalau kakakmu dizinai orang, ibumu dizinai orang, anakmu dizinai orang, kamu juga tidak mau. Ya jangan berzina sama kakaknya orang. Jangan berzina sama istrinya orang. Setiap perempuan yang ada di dunia, kata Sayyidina Ali, itu salah satu. Atau dia anaknya orang. Atau dia kakaknya orang. Atau dia adiknya orang. Atau istrinya orang. Atau misalnya orang. Sama dengan kamu juga mempunyai kakak, adik, ibu, istri, yang kamu juga tidak mau itu manusia-manusia perempuan sini orang lain. Kamu juga jangan menghina orang lain, jadi sudah cocok. Jadi ada tepuk sendiri. Selain itu tidak kena penyakit, tidak kena uh, fitnah. Nanti ini begini, nanti jadi fitnah, kudaan, perkelahian itu tempat-tempat pelacuran banyak. Istrinya ini dibawa oleh situ, lalu situ marah. Akhirnya dia tembak di bicara Tentunya seperti di bioskop-bioskop ini, Jadi orang jadi bajingan karena istrinya dibajing orang. Dia juga bajing istrinya orang. Nah ini. Aku ta'afu nisa'akum. Jadi poligami menurut Islam sudah ditoto. Yang noto ini Allah. teman cuma ini bahwa iya. Saudara-saudara, dengan alasan-alasan ilmiah untuk membuktikan bahwa Islam sejalan dengan segala hukum yang paling progresif dan beradab. Dia bilang di sini, e, di sini penulis dengan giginya membantah segala yang dilontarkan kepada Islam oleh Barat dengan alasan-alasan ilmiah demi untuk membuktikan bahwa Islam sejalan dengan segala hukum yang paling progresif dan beradab di dunia. Begitu kata pengarang kita. Kemudian yang keenam, apa arti dari tasawuf? Di sini dia rodok ngeritik ahli tasawuf. Mungkin dia juga banyak mengambil sumber dari barat. Ke barat menganggap tasawuf ini sama dengan sufisme di zaman purba ini Tetapi itu juga kita tidak bersihkan seluruh ahli tasawuf. Ada tasawuf yang nyeleweng. Ada macam-macam torekat yang menyeleweng. Ini orang paling kena caranya meneliti. Dia bilang penulis keluar dari satu kesimpulan bahwa memang sebagian ahli tasawuf bertanggung jawab atas kemunduran kaum muslimin. Sebab mereka menyeleweng dengan cara-cara semacam macam perekat yang berbuat sesuatu akhirnya menyimpang. Maksudnya baik, akhirnya keluar dari real. Ini dikritik oleh dia. Namun kata dia, Walau mereka dengan teori-teori mereka telah memelihara roh kaum muslimin. Jadi tasawuf menurut keseluruh menurut umumnya mempunyai andil menjaga rohnya umat Islam supaya tidak goyah kepada Allah. Jadi seperti tasawufnya Imam Ghazali yang kami juga ikut pernah membaca itu. Kami tahu tasawufnya tasawuf nakda normal. Jadi pertama yang diatur itu akhlak. Dimulai dengan pembersihan jiwa dari dengki, dari kibir, dari sombong, dari macam-macam. Hasud itu bersihkan dulu. Kalian sudah bersih, kata dia, nanti kamu melihat dan mendengar apa-apa yang kamu anggap aneh. Dan lalu akhlak. Jangan bohong, jangan sampai cara memelihara dari bayi itu di atas tahu itu ada. Kalau saudara hadir pengajian pagi hari Jumat, insya Allah sedikit banyak akan mendengar diri diri kita tasawuf. Ya doktrina. Yang ke tujuh, hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan. Dr. Pakler dalam penutup buku itu menjawab tuduhan kaum sekularis. yang mengatakan bahwa agama itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini kaum situasi eh, kaum sekularis di dunia ini mengatakan agama bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak disebut agama apa, ini liciknya mereka. Jadi seakan-akan tercakup Islam juga. Karena itu dibantah oleh dia. Kalau agama Kristen, agama Konghucu, agama-agama Buddha bertentangan dengan ilmu pengetahuan, saya tidak bisa komentar itu terserah. Mungkin betul. Sebab orang yang bayinya di perutnya malah, tidak bisa keluar, lalu dibawa ke dukun. Dukunnya ngasih jubang dan jamu dan minta disembelihkan Eh, wedus kelirnya ireng dikasih kain putih disuruh bawa keris soko ojo suruh nginep di kuburan itu orang tidak semakin waras itu bisa mengaji anaknya ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan kalau ilmu pengetahuan Islam mengatakan beliau rumah sakit ya atau beli satu dokter spesialis yang diputer itu anak kembali ke tempatnya yang sebenarnya itu ajaran Islam ini sayang juga ini ilmiah ini Kenapa kita mesti dikatakan bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Nah kalau yang tadi itu kami tidak tahu bagaimana itu terserah saja. Tapi jangan ya. Kita katakan bahwa agama itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu saudara tidak tahu semua agama. Saudara harus khusus mempelajari Islam. Tidak mungkin Islam bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Orang tadi saya katakan ilmu pengetahuan ini masih belum apa-apa dari hasil Al-Quran punya penemuan ilmu pengetahuan. Begitu kira-kira. Jadi jangan setuju? Tapi umat Indonesia, umat mana-mana sekarang sudah dianggapnya, kepingin dianggap orang intelek itu kalau bilang, wah jangan pakai agama, sudah kita bicara dengan utak. Rasanya utaknya juga tidak dipakai. Orang sekarang kan mendewakan akal. Mana hasil akal ilmiah sekarang yang digunakan? Katanya minta ilmu pengetahuan. Ya, kita sekarang mati ilmiah saja. Baik, Baik. Coba saya mau tanya. Ilmiahmu kan mengatakan bahwa homer itu berbahaya. Minuman keras itu kan berbahaya. Ya betul. Lah kok kamu benar? Kok undang-undangmu membolehkan? Ilmiahmu kan mengatakan bahwa rokok itu menyebabkan kanker. Iya betul. Dan kok semua advertensi yang ada di strat-strat di kampung-kampung melalui advertensi rokok segala jarum segala eh, peniti segala macam-macam itu. Kenapa kamu biarkan? gudang garam menarik es gurih sedap wangi membawa ini membawa bahagia itu palsu bagaimana kamu ilmiahmu taruh mana di sini kamu kan tahu bahwa berzina itu membawa penyakit iya betul apa kamu anggap zina itu salah tidak kalau kamu benarkan itu zina jadi ilmiah juga sudah tidak dibenarkan ini frigid sebetulnya dia sudah keluar segala real Akhirnya dia ketemu hawa nafsu, dia jalan atas hawa nafsu. Satu contoh, itu Yahudi internasional mempunyai set pinter ya. Syaitanisme itu hanya berpusat kepada Yahudi dan Salih. Itu Iran, di Iran waktu itu orang perempuan dipastikan kembali kepada aturan Islam memakai cadu atau kudu itu perempuan-perempuan menerima. Hanya ada beberapa gelintir perempuan yang belajar dari Paris, yang hidup di tepi sungai Seine, atau belajar di gereja Notre Dame du Santri di Paris, itu perempuan-perempuan uteknya utek barat, gak mau hubungan. Untuk mengorganisir ini supaya membuat demonstrasi, seorang Yahudi namanya Eh, Simon Beauvoir dari Prancis. Ini mengirim istrinya namanya Sartre, Nyonya Sartre. Nyonya Sartre Beauvoir dibiayai ke Iran untuk memimpin demonstrasi. Siapa yang demonstrasi? Yang hadir seluruh demonstrasi itu 5.400 orang tok perempuan. Buka, pakai okay, Tidak mau kami turut kemari. Kami ingin terbuka, kami ingin bebas, kami ingin tidak mau dikungkung. Dan ini yang organisir Sartre ini. Sudah keluar kira-kira satu juta kurang sedikit perempuan. Semuanya tudungan dan mengatakan terima kasih ya Khomeini kau kembalikan kami kepada ajaran Allah. Dan semuanya pakai kudung, tidak kelihatan cuma mukanya tok. Sesudah itu satu perempuan menjawab, Hei Sartre, hei seorang Yahudi tua keparat, orang tua kalau dia kamu datang ke sini ini alasanmu apa? Alasanmu demokrasi. Kamu palsu. Sebab kalau demokrasi kamu mesti tanya berapa yang ikut tidak mau hubungan dan berapa yang mau hubungan. Lihat kami punya angka berapa. Kamu keliru. Kamu salah alamat. Lah kalau kamu menganggap bahwa perempuan ini kudung adalah menyiksa perempuan dan menghina perempuan, maka kamu juga salah alamat datang jauh-jauh ke Irak. Itu loh pastor-pastor perempuan yang di rumah rumah sakit pakai kap, pakai kudung, pakai keruput itu keluarkan dulu, lucu pakai pakaian sempak aja. <laughs> Biar kamu lego kok ke sini? Kamu jauh terlalu melangkah lautan kamu datang ke Iran. Itu di Paris itu ada berapa ratus ribu perempuan Kristen Katolik yang pakai kudung pakai kap, pakai macam-macam itu. Suruh keluar dia pakai pakaian sempak. Kembali kau dari sini. Kami tidak butuhkan kamu punya ciri. Tidak lama eh, pihak kepolisian dan emigrasi minta dia meninggalkan Iran dalam tempoh 24 jam. Dia siap. Saudara-saudara, sama-sama bisa ngeset, sama-sama bisa berbicara. Itu perempuan muslimah, kalau dibebaskan dari segala keuntungan, dididik betul atas dasar Islam, dia lebih gandes daripada Yahudi. Coba, ini suaranya. Tidak lantas iya benar orang bukan di kudungan, wong wedok kok disiksa. Ini tandanya mengikuti kata-kata orang bahlul yang tidak mengerti din, tidak mengerti agama. Lebih senang kalau dia buka, yang lihat laki-laki. Tontonan gratis saben hari di alun-alun di mana-mana. Yang tidak punya duit untuk masuk bioskop, lihat segala wa'iyadillah, pahanya orang, istrinya orang, segala dilihat. Ini orang-orang yang cilaka ini membuat dan latar belakang dari perginya Sartre ke sana, ngototnya Zionis supaya mereka berhasil membuka kudungnya orang-orang Iran. Saudara tahu apa aljabarnya itu? Kalau kudungnya perempuan dibuka, sama dengan adanya kerusakan moral. Ini yang dikejar. Kalau ada kerusakan moral, berarti orang-orang sudah ke barat, sudah masuk kantongnya mereka. Sudah bisa ditekuk-tekuk. Sebab mereka ini ngejar kita punya moral rusak. Kalau tidak, mengapa orang-orang di mana-mana disuruh jadi hostess? Mengapa suruh jaga toko-toko dan kantor KTP? Disuruh jaga tempat-tempat biliar dan kasino, kasino ini gadis-gadis kesian di mana umur belasan tahun bisa suruh jaga nyatet orang main biliar, main judi, ngeladeni orang di bar, suruh mijeki orang turis. Apa hormatnya mereka kepada wanita? Demi Allah, Islam menghormati wanita seribu miliar kali lebih dari wanita. Tapi wanita tidak mengerti. Walakin aksara nisa la ya'lamna wa la ya'jil. Emang saya sampai begini kita lihat perempuan coba ya, tidak kesian. Ada yang di Eropa itu punya suami di rumah, punya anak yang menunggu. Dia dengan bosnya di satu kantor, di satu kamar sendirian malam Akhirnya ini perempuan tidak mau sama suaminya. Diujat-ujat rumah tangganya orang. Akhirnya pegatan dengan istrinya. Akhirnya istrinya tidak juga diambil oleh bos itu sebab dia sudah punya istri. Dan begitulah keadaan Eropa sampai nanti akan saya keluarkan buku, saya akan bawa satu buku lagi tentang seorang perempuan bilang kembali ke kita ke rumah tangga, cukup. Kami sesat. Tunggu saja saudara, jangan khawatir. Wahai ibu-ibu kaum perempuan, jangan saudara kepincut dengan aturan barat. Sebentar lagi mereka akan tobat. Jangan lagi kamu kesungguh. Lebih baik kita di rumah tangga, mengatur kita punya rumah tangga yang baik. Yang akhlaknya, yang aturannya, yang totok romonya baik. Menurut apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Saudara-saudara, lalu dia tanya,